Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang tarbiyatul aulad dari kitab fikih tarbiyatul abna' karya Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. <clears throat> Nasihat selanjutnya berkenaan dengan hal yang mempengaruhi eh, mempengaruhi anak adalah kadzalikal khadimat as-solihat. Ya, demikian juga pilihlah pembantu rumah tangga yang merupakan wanita yang baik-baik. Maka berkaitan dengan pembantu rumah tangga yang ada di rumah, yang ada di sejumlah rumah yang memiliki ya, pembantu, maka selayaknya seorang ayah sempatasnya bahkan wajib untuk mendatangkan pembantu lil bait untuk rumahnya tidaklah dia datangkan e, wanita atau pembantu yang ta'rif rabbaha yang mengenal Tuhannya, yang menghormati Nabi-Nya dan menegakkan aturan-aturan Allah. Ya. Dia adalah seorang yang salat, ya, ya, tutup aurat dan seterusnya. Fa innaha fil bait maka pembantu itu dalam rumah seperti ibu untuk anak-anak. Maka anak-anak ya akan yaktabis mengambil dari perilaku pembantu ini akhlaknya dan budayanya. Kemudian pembantu tersebut statusnya seperti jalisun, seperti teman duduk. Yang teman duduk itu boleh jadi adalah teman duduk yang saleh, yang Nabi katakan seperti penjual kasturi, ataukah teman duduk yang jelek sebagaimana nafi hilkir orang yang e, meniup alat pandai besi yang bisa membakar pakaian. Kemudian hendaknya Bapak waspada jangan sampai ber, melakukan dosa dengan si pembantu dengan berdua-duaan biha dengan pembantu. Demikian juga anak yang laki-laki yang sudah balir. Ya, maka diingatkan akan bahaya hal ini karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun janganlah atau tidaklah seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang perempuan kecuali fa'inna thalithahuma yang ketiga adalah setan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan ia kumbatukhul ala nisa waspadailah masuk ke dalam masuk bertemu dan berdua-duaan dengan perempuan. Sahabat bertanya apa pendapatmu tentang ipar wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan ipar itu bahaya sebagaimana bahaya kematian. Kemudian di antara hal yang lain yang mempengaruhi pendidikan anak tentu wasail i'lam. Media massa. Media massa wa atharuha dan dampaknya. Maka wasailul i'lam media massa itu tentu ada yang mar'iyah. Ada media massa apa namanya bahasa kita yang ditonton. Apa biasanya disebut? Hah? Apa? Uh, uh, uh, visualnya visual wal masmu'ah dan yang didengar audio ya, radio dan sebagainya wal makru'ah dan yang dibaca koran tabloid dan teman-temannya maka media-media masa ini khataruha fi kathir minal buldan azimun bahayanya di banyak negeri mengandung bahaya yang besar Doroha madaratnya jasimun besar. Betapa banyak akhlak yang rusak gara-gara media massa. Betapa banyak fahisyah perbuatan keji yang dilakukan bisa babiha karena sebab media massa. Karena media massa ngajari bagaimanakah cara melakukan tindakan yang keji. Media massa yang ngajari bagaimanakah cara membunuh orang. Ini cara memperkosa. Ini ada kronologinya. Ini yang disampaikan dan itu secara tidak langsung adalah pelajaran tentang cara melakukan aksi kejahatan. Betapa banyak anak yang durhaka sama orang tuanya gara-gara nonton sinetron, ya, nonton televisi. Betapa banyak kawan yang melanggar janji dengan kawannya Betapa banyak eh, istri yang khianat dengan suaminya, suami yang mencerai istrinya, itu semua karena sebab media massa. Bal bahkan wakam e, dan betapa banyak seorang eh, laki-laki atau anak muda qad waqa'a ala mahramin min mahramihia min maharimihi ya, menyetubuhi mahramnya sendiri disebabkan media masa wal billah fala haula wala quwata illa billah kam fiha betapa banyak gara-gara media masa baik televisi atau yang lain min idaatin li salawat jadi sebab menelantarkan salat gara-gara nonton bola gara-gara asik sinetron Betapa banyak e, di dalamnya e, menjadi sebab orang larut mengikuti syahwat. Betapa banyak isi acara media-media bahasa tersebut membangkitkan atau mendorong untuk melakukan perbuatan keji. Betapa banyak di dalamnya minta lil batil. Ada upaya untuk menampakkan indah kebatilan, mengejek iman dan orang yang beriman, mengejek agama dan orang yang memul agama ejaan terhadap Islam, olok-olokan terhadap Islam banyak. Oleh karena itu seorang ayah harus tidak boleh tidak ayat tafakot mengecek keadaan anak-anaknya bersama media massa. Fahia wasailun qad kulla kullal buyuti. Maka dia adalah sarana yang memerangi banyak rumah. Namun jaga diri menghindarinya adalah satu hal yang sangat sulit kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Maka status media massa sebagaimana status teman. kita ya. ya, kitanya wajib pilih-pilih. Kita tidak boleh bergaul dengan semua teman. Ya, ada yang jadi teman akrab, ada yang cuma sekedar tahu dan kenal, oh itu ada orang namanya itu Demikian juga dengan media massa. Cukup tahu saja, oh ada ada channel TV namanya ini dan itu. Tapi tidak mesti menjadi teman akrabnya. Imam maka boleh jadi yang namanya media massa, elektronik ataupun yang lain ada yang bisa statusnya menjadi teman yang baik dan ada yang statusnya teman yang jelek. Maka jika media massa itu mengajak pada kebaikan atau mengajak hal-hal yang manfaat, hal-hal yang positif, yang setan itu tidaklah terusir gara-gara media massa tersebut, bahkan tukbil ilaiha wa tahufuha, bahkan menjadi sebab Eh, malaikat itu tukbil ilaiha mendatangi rumah yang ada media masa tadi bahkan mengelilinginya dan kebaikan dibalik menjadi konsumsi atau mengkonsumsi media masa tersebut itu luas fanik mahia ya, maka itu tentu satu hal yang sangat bagus ya, jika media masa ini radio dan televisi ini menjadi sebab mendengarkan Al-Quran, tafsir Al-Quran, hadis, fikih, bahkan usul fikih, maka ini kebaikan bagi lil mustami'in, bagi pendengar. Inka nayubathu jika disebarluaskan di media ini mahuan nafi'un hal-hal yang positif. Baik positif berkenaan dengan urusan dunia ataupun akhirat. Alhamdulillah maka segala puji bagi Allah dan kita pun nukbil alaiha hina idin. Ya, kita pun akan peduli dan perhatian dengan media semacam ini hina idin pada saat itu. Selama tidaklah dilanggar dalam media-media tersebut hal-hal yang haram. Adapun jika medianya tidak demikian, ya, namun malah sebaliknya, maka ingat Allah la yuhibbul fasad tidaklah menyukai kerusakan dan Allah dan eh, eh, dan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya melarang la wa jangan melakukan hal dan tindakan yang berbahaya baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Dan ingat bahasanya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak sepatutnya kita mendapatkan kerugian fiha setelah mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Dengan kita telantarkan nikmat-nikmat tersebut, eh, dengan kita membuang-buang waktu dan menyanyiakan badan eh, karena menjadi konsumen dari media-media tadi. Sebagaimana sabda Nabi Ali Shallallahu Wasallam ada dua nikmat marbunun mendapatkan rugi setelah diberi dua nikmat ini banyak manusia. Karena dia buang-buang untuk nonton televisi yang tidak ada acara, tidak eh, ada manfaatnya. Demikian juga kesibukan-kesibukan dengan media yang lain. Yaitu kesehatan dan waktu longgar. Demikian juga manakala media tersebut atau acaranya menyibukkan dari sholat dan melalaikan, melalaikan untuk mengat Allah dan menyebabkan permusuhan dan dendam maka wallahu la yuhibbul fasad Allah tidak menyukai kerusakan maka hendaklah kita tinggalkan media semacam ini karena Allah berfirman celakalah orang-orang yang salat yaitu orang-orang eh, yang mereka adalah orang-orang yang lalai dari salat mereka ini kata para ahli tafsir yang dimaksud lalai dari salat adalah masih tetap mengerjakan sholat namun setelah waktunya berakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman fakhalafa min ba'dihim maka akan datanglah pengganti setelah mereka khalfun pengganti atau salat wa taba'u syahawat yang mereka adalah orang-orang yang menelantarkan salat karena sibuk dengan syahwat sungguh mereka akan mendapatkan roya atau kesesatan Ya. Kemudian di antara hal yang mempengaruhi pendidikan anak adalah sikap muwahi ayah dan sikap anda seorang ibu dengan tetangga. Ingat sikap ya, ayah dan seorang ibu terhadap tetangganya itu akan tanah akis akan tercermin pada anak-anaknya. Karena dilihat oleh anak-anaknya dan dicontoh dan diteladani. Maka jika Anda berbuat baik pada tetangga dan anak-anak tetangga, maka mereka para tetangga akan menyikapi anak-anakmu bimuktata sebagaimana eh, sikapmu kepada mereka. Itu al-ihsan akan berbuat baik wal karam dan dermawan. Fa'akrimu auladaka, auladaka wa nasahu auladaka. Maka mereka tetangga akan memuliakan anak-anakmu dan menginginkan kebaikan untuk anak-anakmu dan menginginkan kebaikan untukmu serta anak-anakmu. Namun jika anda wahai orang tua, fadun ghalidan keras dan kasar sama tetangga. Keras dan kasar dengan anak-anak tetangga. Maka mereka akan membalas anak-anakmu semisal Eh, sikap tersebut. Mereka akan memperlakukan anak-anakmu semisal perlakuan tersebut. Eh. Fafarkun maka tentu beda antara seorang bapak yang masuk ke dalam rumahnya misalnya sambil membawa buah-buahan. Lalu buah-buahan ini dilihat oleh anak-anak tetangga. Maka sang bapak ini lantas memuliakan anak tetangga dan berbuat baik kepada mereka dan memberikan pada mereka sebagian apa yang Allah berikan dan Allah rizkikan. Maka bapak semacam ini tentu dengan bapak yang lain. Baik wa baina akharin dan bapak yang lain yatatale yang anak-anak tetangga mengharapkan apa yang ada di tangannya namun dia pelit, syahihun pelit, harisun rakus, jemu'un Eh, semangat untuk mengumpulkan harta menu'un namun pelitnya luar biasa. Maka Anda akan dapati bahasanya tetangga itu menyukai manusia tipe yang pertama serta anak-anaknya ataukah mereka menyukai eh, orang yang pelit dan rakus serta pelit yaitu orang tipe yang kedua. Tidaklah diragukan mereka akan mencintai ya, akan respect dengan menyukrimuhum orang yang sayang ke, orang yang orang yang memuliakan mereka wayanu alim dan sayang pada mereka yang menyukai anak laki-lakinya dan anak perempuannya serta berbuat baik kepada anak-anaknya dan anak baik yang laki-laki ataupun perempuan. Maka ini semua memiliki dampak dalam pendidikan anak wallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Kemudian di antara faktor yang mempengaruhi pendidikan anak di samping tetangga, media massa, pembantu, guru dan pengajar di sekolah, ya, maka di antara hal yang mempengaruhi adalah tabiatul buldan karakter lingkungan yang ya, ditempati oleh keluarga tersebut ta'isu fiha al usratu ya. dan sejarah ya, sirah dari penduduk negeri tersebut maka daerah yang ditempati oleh satu keluarga dan karakter penduduknya itu memiliki dampak dalam pendidikan anak. Maka tempat yang satu negeri, satu wilayah, satu daerah yang ditinggali oleh banyak orang-orang yang jahat, orang-orang yang merusak, tentu tidaklah sama dengan negeri orang-orang yang baik, orang-orang yang fadl istimewa, wasalah dan saleh. Karena kejahatan penduduk yang memang jahat-jahat itu akan tanakis tercermin pada ya, berbagai macam keluarga yang tinggal di tempat tersebut dan anak-anaknya. Lain halnya orang-orang yang saleh, maka orang yang saleh ini tidaklah akan celaka orang yang mau dekat-dekat dengan mereka. Maka wamin sama maka dari sana disyariatkanlah hijrah dari negeri yang rusak ke negeri orang-orang yang baik. Dalilnya ada pembunuh 99 orang yang kemudian dia genapi dengan membunuh seorang ahli ibadah fakotalah hina idin maka pada saat itu maka dia telah membunuh lengkap 100 nyawa maka dia diperintahkan untuk meninggalkan daerah domisilinya watijah dan menuju satu wilayah yang penduduknya adalah penduduk yang baik menyembah Allah Azza wa Jalla dengan tujuan supaya si pembunuh ini menyembah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ya, tetangga-tetangganya. Maka ini dalil disyariatkannya eh, hijrah, disyariatkannya pindah domisili dari kampung yang rusak yaitu rusak penduduknya kepada kampung yang minimal lebih baik. Fal ibnu maka seorang anak ketika dia keluar rumah maka dia lihat anak-anak tetangganya karena dia tinggal di lingkungan yang rusak maka dia jumpai anak-anak tetangganya itu fisari, keluyuran di jalan. Jadi anak-anak jalanan. Maka ini mempengaruhi. Beda dengan tinggal di lingkungan yang di situ ya, keluar rumah maka yang dijumpai anak-anak pergi ke masjid. Nah, nah, tentu berbeda dengan keluar rumah yang dijumpai anak-anak remaja pada nongkrong di gardu ronda dan sebagainya. Tentu dan ini punya dampak. Perjuangan orang tua yang ya, tinggal di lingkungan semacam ini tentu lebih berat daripada di lingkungan yang lebih kondusif. Kemudian yang turun e, ternyata kemudian dijumpai anak-anak tetangganya adalah para penggemar nonton video, nonton televisi, Syashati Cinema dan layar eh, layar sinema, layar bioskop maka itu aktivitas lingkungannya tentu ini pengaruh boleh jadi orang tua itu kuat untuk bertahan, namun anak tidak tahan godaan, kemudian ingin merasakan apa yang dirasakan oleh ya, lingkungannya. Di rumah ndak ada, kemudian kata orang Jawa nonggo. Nah, di rumah ndak ada TV, ndak ada ini, ini dia pergi ke tempat tetangganya. Ini juga jadi problem baru apa yang harus dilakukan. Atau kemudian nonton dasus ya, jamak dari dash, parabola. Wa mafiha dan apa yang menjadi isinya min manadir pemandangan muharramatan yang haram. Maka tentang uh, dash, maka eh, bola apakah ini satu hal yang haram ataukah mutlak haram ataukah tidak? Maka tentu sikap yang tepat adalah tafsil ini eh, tergantung parabola ini mau dipakai untuk nangkap apa ya. Apakah kemudian channelnya dibatasi ataukah tidak dibatasi? Ya, tentu nanti berbeda. Ya, kalau channelnya dibatasi untuk hal-hal yang positif, dan orang tua yang megang kunci hal ini juga amanah maka tentu semata-mata parabola tidak bisa kita pastikan oh ini ahli maksiat atau oh, ini, ini ya, ahli fujur ah, tidak bisa kecuali di negeri-negeri tertentu ini, seperti di Arab Saudi itu bisa dikatakan fatwa terutama sebelum zaman internet ya, ya di mana kerusakan itu berangkatnya dari parabola. Kalau sekarang udah uh, lebih canggih lagi untuk merusak generasi muda, maka kita jumpai fatwa para ulama-ulama Saudi itu ya, mufakat, ya, semuanya mengharamkan parabola jadi kalau ada lihat parabola langsung identiknya negatif. Nanti bukan rumahnya orang masjid, rumahnya orang pengajian, namun ya, rumahnya orang beling, orang fasik dan seterusnya. Fatil kain maka secara otomatis tahfu nafsu tifli ila nadar ila hadis syasyat ya, maka eh, jiwa anak itu kemudian menginginkan melihat ya, layar-layar ini fayatalah maka dia dapatkan dari layar-layar terse tersebut kejahatan dan kerusakan. Ya, wakadhalika demikian juga manakala anak keluar dari rumahnya maka dia lihat anak-anak tetangga-tetangganya eh, yal'abuna main dengan permainan-permainan yang haram eh, yang makro ataukah haram maka ini tentu memberikan pengaruh file takit maka anak kita pun akan memungut eh, kesenangan dan kesukaan dengan permainan-permainan semacam ini minhum dari mereka. Eh, hafa tahfu itu artinya e, cepat ya. cepat kemudian e, ya e, cepat melangkah jadi keinginan yang luar biasa e, fatahfu nafsu tifli maka jiwa anak pun e, akan demikian cepat menginginkan untuk melihat hadis syasyat ya, layar-layar tersebut maka dia pun e, dapatkan darinya asyar wal fasad kejelekan dan kerusakan e, wal bintul lati takhruju demikian juga anak e, anak perempuan yang keluar dari rumah kemudian dia jumpai atrobaha anak-anak yang sebayanya adalah perempuan-perempuan yang anak-anak yang mutabarijat, yang safirat, yang buka-bukaan, maka tilkaian secara otomatis anak ini, anak kita ini akan belajar dari teman-temannya tabarus dan buka-buka dan buka-bukaan. Oleh karena itu maka idakana ala abu jika seorang ayah itu tinggal di satu imarah Ya, imarah itu kurang lebih ya, ya, ya, apartemen. Satu bangunan yang itu nanti eh, ya, per lantai itu satu keluarga sendiri-sendiri. ya apartemen atau tempat kita rumah susun dan sejenis itu yang orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang yang jahat atau fi al ahya satu kampung kecil yang mayoritas penduduknya orang rusak atau dalam satu kampung besar yang didominasi dominasi penduduknya adalah kejahatan atau bahkan satu negeri kafir. Ya tasarab ilahi akan masuk kepadanya kefasikan penduduknya dan kafiran mereka. Demikian juga ya tasarab masuk pada anak-anaknya. Ini Semuanya punya pengaruh. Fa'alaihi maka kewajiban seorang ayah pada saat itu adalah yurodir, meninggalkan tempat itu dan pergi ke satu tempat yang baik. Al-mahfud dan ya, wal-mahfud man ta'ala. Dan orang yang terjaga adalah orang yang Allah jaga. Namun itu adalah bagian dari usaha. Eh, berpindah kepada tempat yang lebih baik itu adalah bagian dari usaha meskipun bukan segalanya. Karena al-mahfud man hafizahullah man hafizahullahu orang yang terjaga adalah orang yang Allah jaga. Ya, ada orang yang tinggal di lingkungan yang baik-baik itu rusak ketika ya, Allah tidak jaga. Dan tidak menutup kemungkinan orang yang tinggal di negara kafir, lingkungan yang rusak dan jelek, ya, ternyata tidak kena pengaruh karena Allah jaga. Namun Pindah lingkungan dan suasana adalah bagian dari usaha untuk mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faktor yang mempengaruhi ya, pendidikan anak adalah rahalatul abna. Ya, tempat-tempat rihlah anak-anak. Tempat-tempat ya, mereka pergi wa amakin dan tempat-tempat di mana mereka dijumpai Maka perjalanan yang dilakukan oleh para anak, uh, oleh anak dan tempat-tempat yang mereka sering dijumpai di sana punya pengaruh yang kuat dalam pendidikan dan perilaku mereka. Maka anak yang dididik di masjid, ya, sering dijumpai di masjid. Maka tidaklah sebagaimana anak yang dididik untuk sering pergi ke makohi, ke warung-warung kopi. Ya kafe-kafe. Ya, namun kafe dalam artian ya cuma warung kopi bukan eh, apa diskotik atau yang lain. Wal malaib dan tempat-tempat main. Ya, anak yang uh, kumpul bareng teman-temannya untuk membaca Quran tidaklah sebagaimana anak yang duduk menemani ya, kongko-kongko duduk-duduk bareng-bareng dengan para perokok dan para pengedar narkoba wahakata dan demikian eh, seterusnya maka eh, tempat-tempat ya, yang lain yang anak itu banyak dijumpai di tempat tersebut anak kita banyak berada di tempat itu falahat ta'thirun itu punya pengaruh ya, maka orang tuanya ngajak anaknya pergi kemana ke perpustakaan ya, ke masjid ke ini dia, ya, sehingga anak pun kemudian pergi ke sana sendirinya setelah dikenalkan oleh orang tuanya. Tentu berbeda dengan anak yang dikenalkan oleh orang tuanya di lingkungan-lingkungan yang ya, tidak baik. Oleh karena itu tolonglah anak anak untuk pergi ke masjid. Bahkan temanlah mereka pergi ke masjid. Ambil mereka ke tempat-tempat tarwin aninapsi. Ke tempat-tempat rekreasi menghibur diri, tarwih ani nafsi. Tempat-tempat rekreasi namun tidak ada di sana dosa, tidak ada di sana kemungkaran. Tempat rekreasi yang tidak ada kemungkaran, tempat kita sawah mak ya. <laughs> Wahdar, ya. Ya, Dan waspadalah, jangan sampai engkau bawa mereka dalam perjalanan menuju tempat-tempat yang jelek dan rusak. Maka satu hal yang mengherankan, keadaan seorang ayah sejumlah ayah yang mengatakan pada anak-anaknya, yang laki-laki atau pekah perempuan, hadiah untuk kalian jika memenuhi apa yang diinginkan oleh ayahnya adalah pergi ke Paris atau pergi ke London. Nih. Atau kemudian tempat hiburan musim panas, dan yang lainnya yang merupakan tempat-tempat ya, jelek dan rusak. Fahadir halat maka ya, kunjungan ini atau perjalanan ini tanpa ragu Turasikh itu akan terpatri akan kemudian ya, mempatrikan rupa Topotret kejelekan dan kerusakan di benak anak baik anak laki-laki ataupun anak perempuan waktu akhir dan memberikan dampak salban negatif dalam pendidikan mereka dalam hubungan mereka dengan Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala demikian juga wa min dari sana akan punya dampak negatif terhadap kualitas kesalehan mereka. Maka jika anda ada di antara orang yang Allah berikan kelapangan rezeki, maka ada anak anda laki-laki dan perempuan ketika hiburan dia ya, ya, berprestasi saat sekolah atau yang lain, ajak umroh. Ila baitillah. Ya, ajak ya, perginya pergi ke rumah Allah ya, ke baitillah Al-Haram ke Mekah wa Masjid Nabawi dan berumrahlah bersama anak-anakmu dan bahkan berhajilah bersama mereka. Falihada ta'thirun ijabiyun maka ini memiliki pengaruh yang ijabiyun positif dan yang baik untuk kualitas iman anak. Demikian juga perilakunya dan kesolehannya. Karena terbetiklah di pikirannya gambar Ka'bah yang mulia saat dia melihatnya. Demikian juga sofa dan marwa dan sholat di belakang makam Ibrahim alaihissalam itu semua akan mengendap dan akan kokoh dalam pikirannya. E, fa'atli'hu maka tunjukkanlah kepadanya dan kenalkanlah kepadanya tempat-tempat yang baik ini. Ya, bawalah kepadanya ke tempat zam-zam berilah minum dari zam-zam dan kabarkan tentang kisah zam-zam dan kisah penggalian zam-zam dan apa yang ada tentang keutamaan air zam-zam. Dak dan biar kala anak mengobrol di tengah-tengah teman-temannya. Kailan sambil cerita pada teman-temannya, aku lihat Ka'bah, aku minum air zam-zam, ya, aku wukuf di Arafah, aku melempar jumrah, aku tidur di Musdalifah, aku tawaf di sekeliling Ka'bah, aku pergi tempat penyembelihan, dan yang lainnya. Sampai-sampai teman-temannya pun menginginkan rindu dengan tempat-tempat yang baik itu. Nih Fa ghairuhum minal abna'i yatahaddatsuna. Ya, adapun uh, anak yang lain obrolan mereka saya pergi tempat hiburan uh, musim panas kami lihat film di sinema lihat film di bioskop kami kemudian pergi ke tempat permainan bola Faawid waladaka an hadil amakin maka gantikanlah untukmu tempat-tempat ini dengan yang tempat yang lebih baik. Innal aulad fi kathimnal ahyan yuqalliduna karena anak itu dalam banyak kesempatan cuma sekedar ikut-ikutan. Waqat yasyuku alaika maka berat atas anda wahai seorang ayah untuk meyakinkan anak dengan satu masalah dan satu perkara akan tapi tatkala dia melihat manusia melakukan tersebut, maka dia akan melakukannya tanpa bimbang. Kota timasalan fi waktu minal, uh, maka anda wahai orang tua wahai ayah misalnya di satu waktu anda ingin kemudian mengundul uh, eh, uh, eh, rambut kepala anak anda Lisababin ma karena satu sebab. Boleh jadi karena banyak kutunya. Ya. Ini anak laki-laki cara efektif untuk menghilangkan kutu ya sudah tinggal digundul ah, selesai. Nah. Maka ternyata dia menolak si anak ini menolak untuk dicukur gundul asyad dal iba dengan penolakan yang sangat keras. Uyam Tanik menolak dengan penolakan yang sangat serius dan keras. Akan tapi jika diajak pergi ke haji ataukah umroh dia lihat orang-orang pada gundul rambut kepalanya, maka dia akan minta. Saya ingin ikut gundul juga. Nah. nah. Maka tolak bamingka, maka dia akan minta padamu. Hua nafsu dia sendiri. Agar engkau menggundul rambut kepalanya. Karena keteladan yang telah dia lihat dan pemandangan yang telah dia saksikan. Walayam tanik dan tidaklah terlarang Anda pergi bersama anak Anda pergi ke kebun binatang misalnya. Tunjukkan pada mereka di kebun binatang ini sejumlah makhluk ciptaan Allah. Eh, jelaskan padanya kemahkuasaan Allah dalam menciptakan dan hikmah Allah dalam mengatur wa dan menentukan subhanahu wa ta'ala. Jelaskan padanya ayat-ayat Allah Artinya ya pergi ke kebun binatang sambil ngobrol sama anak. Ya, bukan anak cuma suruh lihat-lihat sana sedangkan bapaknya sibuk dengan HP-nya ya. Nah, nggak jadi ini misinya. Hmm. Maka jelaskan padanya ayat-ayat Allah dalam perbedaan bentuk, warna, suara, karakter dan ya, wal khisal dan perilaku. Perbedaan antara Eh, dalam kekuatan, kelemahan, cara berjalan, berlari, terbang, wasab dan meloncat yang beda antara satu binatang dengan binatang yang lain. Maka ada nusurun, ada elang yang dia jariah, kawiyah, yang bisa menyerang kuat, doribah baksaha bisa menimpakan serangan yang keras, dan umurnya yang panjang. Akan tetapi telurnya sedikit keturunannya terbatas. Ye, bagaimana keadaannya seandainya elang itu beranak pinak sebagaimana beranak pinangnya asafir, burung-burung yang kecil-kecil? Falau kanat kadalik la'a laa badat sa'irat tuyur. Ini saya burung elang ini akan menghancurkan semua burung-burung yang lain. Bahkan Lata adat dia pun akan menyerang kepada anak manusia, menyerang manusia dan semua makhluk yang lain. Oleh karena itu Allah takdirkan umurnya panjang, keturunannya sedikit. Wahati usudun dan ini ada singa yang kasirah kawiyah yang kuat sarsarah yang hebat kalau menyerang maka bagaimanakah namun keturunannya sedikit Iya. Bagaimanakah kalau seandainya keturunannya itu banyak sebagaimana sebanyak kambing, wal aranib dan kelinci. Iya. Iya. Falau kanat kadalik maka jika jumlah singa itu seperti itu berketurunan seperti itu ya, banyak keturunannya la abadat saya dia akan menghancurkan al akhdar wal yabis menghancurkan segalanya yang hijau ataupun yang kering. Nah, kasir, istilah burung kasir tadi ada uh, atau tadi bina, singa ya. Kathirah artinya yang menggigit ya, menggigit mangsanya. Wahadi usudun kasiratun. Kasirah artinya menggigit mangsanya. Wa amad zubab adapun lalat yang lemah. Ya, maka telurnya ribuan, bahkan jutaan. Umurnya pendek. Tidak lebih dari dua minggu. Demikian juga an nahl demikian juga lebah. Umurnya pendek. Namun watakathurhu kathirun jiddan. Namun populitasnya banyak sekali. Maka siapakah zat yang mengatur berbagai perkara ini dan yuratib mengatur berbagai macam keadaan ini? Jawabannya Allah dan itulah yang disampaikan kepada anak, dialog yang disampaikan pada anak saat anak diajak liburan ke kebun binatang. Kemudian ada kemudian binatang yang namanya apa itu? Engda, angdalib. Nah, satu jenis burung, burung kecil kecil tubuhnya, e, lincah gerakannya, banyak suaranya, tinggal di kebun-kebun dan nampak di musim semi. Hasanah Saud suaranya indah. Namun di sisi yang lain ada suara keledai yang dalam Al-Quran disebut angkor al-aswad, suara yang paling jelek. Ada lagi burung hud-hud, kemudian ada lagi Tawus eh, Tawus itu apa, burung yang besar warnanya eh, apa namanya ya, ada burung yang kemudian sayapnya apa sebenarnya buntutnya bisa ah merak nah Wah ada tawusun, ada tawus, ada merak yang indah. Wahada biqun, ada ba'udun. Hmm. Dan ada kemudian ba'udun ada nyamuk. Kemudian ada bikun Bik uh, sejenis binatang kecil apa ini? Tamtas sudah insan yang menyedot darah manusia dan menggigitnya. Apa berarti? Lintah ya. Wahada ibilin musakharatun ada onta yang ya, yang manut, yang tunduk sama manusia. Ada kemudian numurun mutawahisyatun ada kemudian macan yang liar Hadi dawab minha mayamsi dan binatang-binatang ini ada yang berjalan pakai dua kaki, ada yang berjalan pakai empat kaki, ada yang berjalan dengan perutnya semisal ular, ada burung yang terbangnya di udara, dan ada ikan-ikan yang adanya di di air. Wal jami'ila rabbim dan ingatlah dan sampaikan bahasanya semuanya akan dikumpulkan kepada Rabbnya wal jami' li rabbihim yusabbihuna walahu yasjudun semua makhluk-makhluk tersebut bertasbih dan bersujud kepada Allah cuma kita tidak faham tasbih mereka maka kabarkanlah pada anak-anakmu anna hadil umamu amsaluna bahasanya umat-umat yaitu hewan-hewan ini adalah umat semisal kita dan dia akan dikumpulkan kepada Allah dan Allah telah berfirman wa ma eh, min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa illa umamum amsalukum Tidaklah binatang melata di muka bumi atau burung yang terbang dengan dua sayapnya kecuali dia adalah umat semisal kalian. Mafaratna tidaklah ada, ya, tidaklah kami teledor fil kitab dalam kitab yaitu lahil mahfud min syai' sedikit pun semuanya sudah tercatat lengkap di sana thumma ila rabbihim yuhsyarun dan semua mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala binatang dikembalikan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mendapatkan kisos setelah itu mereka dihancurkan sedangkan manusia mendapatkan kemudian untuk uh, dikumpulkan untuk mendapatkan hisab kemudian balasan surga ataukah neraka. Dan selama kita itu akan dikumpulkan oleh anakku dan kita akan dikumpulkan pada hari kiamat, itu yang jika demikian kewajiban kita beramal di hari ini. Dengan amal-amal yang saleh dan berupaya fil khairat dalam hal-hal yang positif dan meninggalkan hal-hal yang mungkar. Nah, itu yang eh, dialog yang layak disampaikan di antara contoh dialog yang layak disampaikan oleh orang tua ketika ngajak anaknya ke kebun binatang. Ya, ringkasnya tentang e, kemanakah kemudian orang tua ini ngajak anaknya pergi, maka ini punya pengaruh. Ini ya, punya pengaruh. Maka orang tua yang sering ngajak anaknya ke mall beda dengan orang tua yang ngajak anaknya untuk belanja di pasar tradisional tentunya. Nanti beda keinginannya, beda apa yang dilihat, apa yang disaksikan. Nah, ini punya pengaruh. Kemudian al-abna ma'al adiyaf. Demikian juga yang mempengaruhi anak adalah tamu-tamu yang datang ke rumah. Maka anak dan tamu. Maka tamu yang datang ke rumah punya pengaruh pada anak bima yusahibum dengan apa yang dibawa oleh mereka para tamu berupa adat istiadat, watakoli tradisi dan akhlak. Tamu yang saleh akan memberikan pengaruh pada akhlak anak-anak. Tamu yang rusak, yang jahat dikhawatirkan ala memberikan dampak kepada anak asyadal khosyah dengan betul-betul dikhawatirkan. Oleh karena itu maka hendaklah Seorang ayah itu yaltafid menoleh yaitu memperhatikan keadaan anak-anaknya bersama tamu-tamunya dari berbagai macam sisi. Pemindah nikah di antaranya adalah anak diajak untuk menemui tamu. Ya, tentu anak yang misi, mas, uh, yang mau dan bisa dikendalikan. Tidak bikin keributan di ruang tamu. Maka Ketika anak itu bisa uh, ya, bisa diatur kemudian diajak nemui tamu, maka ini mengandung manfaat yang banyak. Ya, manfaat fikatif dan ahyan dalam banyak kesempatan. Karena di sini anak kecil bergaul dengan orang dewasa dan mengambil akhlak mereka. Ya, Wata'awada dan terbiasa untuk memuliakan tamu, menghormati tamu, menghargai tamu, menyambut tamu, dan mengambil dari ilmu atau pengetahuan yang dimiliki oleh si tamu dan pengalaman hidup yang dimiliki oleh tamu. Akan tapi kamalayafas sebagaimana telah diketahui, anahunaka manfikulubi marodun maradun minan nasi. Ada orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Maka Allah Ta'ala berfirman, maka berkeinginanlah orang yang di dalam hatinya maradun penyakit. Dan Allah subhanahu berfirman tentang sekelompok orang yang lain, dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah tambahkan pada mereka penyakit. Maka kelompok manusia yang di dalam hatinya terdapat penyakit ini jika masuk pada rumah seseorang, maka dia menginginkan segala sesuatu. Fakat yuzayinu arajulu waladahu maka boleh jadi seorang ayah menampakkan baik kepada anaknya atau ibu menampakkan baik pada anak perempuannya untuk menemui tamu tersebut. Wa yakunul waladu yashtahi dan anak laki-laki pun menginginkannya, anak perempuan pun juga menyukainya. Lalu nah, setan kemudian mempermainkan bermain pada hati orang yang sakit ini hanya dia gerakkan syahwatnya terhadap anak perempuan terhadap anak laki-laki yang masih amrot yang masih belia. Maka orang yang demikian keadaannya, maka tidaklah sepatutnya anu makinahu minal fasad. Ya, kita beri kesempatan dia untuk melakukan kerusakan. Oleh yang bari dan tidaklah sepatutnya kita bantu dia untuk melakukan kejahatan. Bahkan kita wajib untuk menjaga anak-anak kita, laki-laki dan perempuan, dari orang jahat semacam ini yang rusak hatinya. Maka selayaknya seorang ayah dan ibu ayah hafidha ala abnaiha. Hendaklah dia jaga anaknya, laki-laki ataupun perempuan. Hendaklah dia jaga anaknya dari orang semacam ini. Dan tentu wahadihi ini adalah masalah kota biqadariha. Yang perlu ditakar dengan takaran yang tepat eh, dan diukur dengan ukuran yang tepat karena ini berbeda-beda antara satu tamu dengan tamu yang lain, antara satu anak dengan anak yang lain, satu gadis dengan gadis yang lain, bahkan dari satu rumah ke rumah yang lain. Demikian juga masuknya anak perempuan wal fatat al hasna dan gadis-gadis yang cantik yang belum sampai umur balir namun dengan pakaian yang syafafah, pakaian yang transparan, atau pakaian yang menonjolkan daya tarik perempuan dan menggambarkan badannya, menggambarkan kemudian ukuran tulangnya, ini semua yuthirul fitan, menyebabkan fitnah, menggerakkan sahwat yang tersembunyi, yang tersembunyi pada banyak jiwa. Maka selayaknya seorang ayah dan seorang ibu untuk memperhatikan semacam ini dan mem, dan memperhatikannya dan menimbangnya. Wangdur ilaha dal maftun maka lihatlah orang yang uh, terfitnah ini yang dia tertimpa doa yang penuh berkah yang dipanjatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Wangdur dan lihatlah padanya ya, meskipun ya, umurnya itu sudah sangat lanjut, punggungnya sudah bungkuk, ya, kemudian bahkan alisnya pun sampai jatuh menutupi matanya, namun dia terfitnah dengan perempuan, masih saja Yasna berbuat yang tidak-tidak, yang tidak senonoh dengan gadis-gadis. Kisahnya sebagai berikut. Diatkan oleh Bukhari dari Jabir bin Samurah radhiallahu anhu, ya, penduduk Kufah ya, mengadukan gubernurnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Khalifah Umar radhiallahu anhu. Maka Umar kemudian mencopot Sa'ad dan mengangkat sebagai gubernur atas penduduk Kufah diangkatlah Ammar bin Yasir. Nah, terhad, eh, tentang gubernur yang baru ini mereka pun masih mengeluh lagi. Sampai-sampai mereka melaporkan dan menyebutkan kepada khalifah Bahasanya Amr bin Yasir itu tidak pintar sholat, tidak bagus sholatnya. Ya, akhirnya Umar pun mengirim utusan ya, ya, dan mengatakan wahai Abu Ishak, sehingga mereka mereka telah memberikan laporan, mereka menganggap dan menuduhmu engkau tidak becus mengerjakan sholat. atau ini, ini Ya, maka ini uh, utusan ke saat ini. ya. uh, Abu Ishak ini saat bin Abi Waqqas. Maka saat bin Abi Waqqas mengatakan, Abu Ishak mengatakan, "Amma wallahi amma ana wallahi demi Allah, maka sungguh aku salat bersama mereka sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak meninggalkannya." maka aku pun mengerjakan sholat isya misalnya maka aku panjangkan di rokaat yang pertama dan aku pendekkan di dua rokaat yang terakhir. Umar kemudian mengatakan, dan nubika itulah para sangka kami kepada Muwai Abu Ishaq. Fa'ar ma'hu rajulan aw rijalan. Maka Umar kemudian ya, mengirimkan utusan Ya, bersamanya diutuslah seorang atau beberapa orang ilal kufah ke kufah. Kemudian e, bertanya di kufah anhu tentang saat bin Abi langsung tanya langsung pada penduduk kufah. Maka tidaklah sang utusan ini membiarkan satupun masjid kecuali saal anhu. Dia bertanya tentang Abu ishak Si utusan Umar ini bertanya tentang Abu ishak dan mereka memuji-mujinya. Sampai tibalah sang utusan Khalifah Umar ini di satu masjid, masjid milik Bani Aba, Abbasin, lantas berdirilah salah satu dari mereka, Yukalulahu yang namanya Usama bin Kotada, yang panggilannya, kunyahnya Abu Sa'dah. Qal amma itna nasyattana ya, karena engkau telah minta eh, bersumpah meminta kepada kami maka saya sampaikan Ka fa'ina Sa'ad dan bahasanya saat bin Abi Waqqas sang gubernur kan ala yasir bisariyah. Ya, dia tidaklah eh, berjalan memimpin pasukan perang. Tidaklah membagi ghanimah dengan sawiyah dengan sama rata. Dan tidaklah adil ketika memutuskan sengketa. Maka orang ini kemudian didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Fitnah yang disampaikan oleh orang ini direspon dengan doa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan mengatakan amma wallahi demi Allah aku akan berdoa dengan tiga doa. Dan perlu diketahui Sa'ad bin Abi Waqqas di antara sahabat yang masyhur mustajab doanya. Kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas itu mustajab doanya. Allahumma ya Allah ingkan abduka hada. Jika orang ini bohong, komariaan dia berdiri karena pamer, wasumatan dan karena cari reputasi, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah miskinnya. Wa aridhu bil fitan dan jemuskalah dia dalam fitnah. Wa kana ba'du dan adalah orang tersebut Usamah bin Qatadah Abu Sa'dah tadi ketika ida su'ila jika ditanya dia akan mengatakan sikhun kabirun maftunun asobat nida watu sa'din orang tua yang sudah bangka, terfitnah dan terkena doanya saat bin Abi Waqqas. Kalau Abdul Malik Abdul Malik mengatakan ana ra'aituhu ba'du qad saqata hajabahu ala ainaihi. Maka sungguh aku melihat setelah itu orang ini dua alisnya sampai jatuh nutupi dua matanya karena demikian tuanya. Ini, karena demikian tuanya sampai alisnya ini turun lembreh kata orang Jawa Lembra turun sampai nutupi matanya. Minal kibar karena demikian tua. Ya. Demikian juga kemudian dia terkena fitnah itu fitnah ya, menjadi tua-tua keladi, makin tua makin jadi-jadi. Wa inalaya ta'aratul jawari. Ya, dan dia uh, ini menggoda uh, eh, al-jawari gadis-gadis fitorik di jalan ya, yarmizuhunna ya, ya, ya mana asal khumaza itu mencubit ya, atau atau kemudian ya kita bisa terjemahkan ya menggoda mereka ya, maka ya, jadilah dia tua-tua keladi karena sebab doanya saat bin Abi Waqqas karena dia memfitnah saat bin Abi Wakas kemudian didoakan dengan doa ini. Doa dikasih supaya dikasih umur panjang, namun nah, panjang juga kirinya. Kemudian didoakan untuk jadi uh, lelaki yang terfitnah dengan perempuan, yaitu maka, eh, jadi tua-tua keladi. Maka riat ini dalil bolehnya mendoakan kejelekan kepada orang yang zalim. Uh, dan orang yang zalim itu tidak mesti harus dimaafkan.